الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن تقواه أفضل مقتسب قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تحاتبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظيم معاشر الحاضرين Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1444 Hijriah sudah kita lalui. Sehingga tindakan yang kita lakukan bisa jadi sebagai pelajaran dan kenangan di kemudian hari. Dan sebagai bukti bahwa kita telah kehilangan kesempatan yang berarti dan mustahil kita akan mengulang kembali. Saatnya kita menyongsong tahun 1445 Hijriah dengan penuh hati-hati Jangan sampai kesalahan kita ulang kembali. Jadilah manusia yang bisa mengaktualisasikan diri, terutama pada 10 Muharram tahun ini. Pertahankan akidah Islamiah, ala ahlus sunnah wal jamaah hingga akhir hayat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tanggal 10 Muharram banyak kisah para nabi alaihi wassalam yang harus kita pelajari, kita teladani. Di antaranya yaitu selamatnya perahu Nabi Nuh beserta keluarganya yang beriman dan orang-orang yang beriman diceritakan bahwa istawat safinatu Nuh ala judi yauma asyura Terdamparnya perahu Nabi Nuh di bukit itu terjadi pada hari asyura yaitu 10 Muharram. Di dalam Al-Qur'an dikisahkan Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina maka Allah mewahyukan atau memerintahkan kepada Nabi Nuh agar membuat perahu bi'ayunina dengan pengawasan Allah wa wahyina dan bimbingan Allah fa idza jaa amru fa idza jaa amruna dan jikalah perintah perintah Allah telah datang wa farat nur tanur mengeluarkan air fasluk fiha min kulli zaujain ithnain maka di saat itu maka masuklah ke dalam perahu dari setiap pasang dua-dua wa ahlaka dan juga keluargamu illa man sabaqu alaihi alqaulu minhum kecuali orang-orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Wala fil ladina zalamu. Janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang bolim. Innahum muhrakun. Karena sesungguhnya mereka akan tenggelam. Dalam ayat ini diceritakan bahwa diperintahkannya Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu itu karena bertahun-tahun Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Namun umatnya tetap tidak beriman. Bahkan bertindak bohong kepada Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh memohon pertolongan. Dan Allah menurunkan azab terhadap umatnya atau banjir yang menenggelamkannya. Sebelum terjadinya banjir saat itu Nabi Nuh diperintahkan membuat perahu dengan ukuran panjang 300 dirok, lebarnya 50 dirok, tingginya 30 dirok dengan tiga lantai. Dan diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun. Kemudian Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman dan keluarganya yang beriman beserta berbagai pasang binatang naik perahu sehingga selamat mereka. Berdasarkan cerita ini mari kita mencoba menganalogikan atau mempersuai, mempersuaikan dua hal yang berlainan yaitu situasi dan kejadian di zaman Nabi Nuh dengan keadaan sekarang di era milenial ini. Karena di era sekarang ini telah banyak terjadi pembohongan dan penyimpangan terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelah ditinggal oleh Rasulullah, muncullah berbagai firqah seperti Mu'tazilah, Khawarij, Rafidhah, Ima, Isi'ah Imamiyah, Isna Syariah. dan masih banyak lagi. Di negara kita juga muncul faham Islam liberal, faham komunis, ajaran Isa Bugis, ajaran yang menempatkan rasio atau akal di atas Al-Quran. Semuanya itu telah melakukan tindakan radikal terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menyebarnya ajaran tersebut mari kita coba menganalogikan dengan air bah yang melanda umat Nabi Nuh alaihi salam. Kalau umatnya Nabi Nuh alaihi salam di saat itu supaya selamat, solusinya harus naik ke dalam perahu Nabi Nuh Sedangkan kita yang hidup di zaman ini, bagaimana cara menyelamatkan diri dari pengaruh firqah-firqah atau faham dan ajaran tersebut agar kita selamat dari pengaruh ajaran yang menyimpang itu maka kita harus merapat pada barisan ulama ahlus sunnah wal jamaah dan para habaib para habaib yang ahlus sunnah wal jamaah jadi itu sebagai solusi agar selamat dari bencana banjir, kesesatan dan kemungkaran yang sedang melanda kita di zaman ini. Oleh sebab itu kita harus lebih dekat dengan ulama, orang-orang yang soleh, dekat dengan para habaib atau para sadah karena beliau digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti perahunya Nabi Nuh Ahlu baiti, ahli baitku atau zuriyahku. Kasafinati Nuh, bagaikan perahu Nabi Nuh. Faman raqibaha naja. Barang siapa yang naik, maka dia akan selamat. Waman tarokaha ghoroko. Dan barang siapa yang meninggalkan, tidak naik perahu itu, tidak mengikuti dan mencintai para zuriyah Nabi, maka dia akan tenggelam dalam kesesatan dan kemungkaran. Namun sekarang yang terjadi dan sangat membahayakan bagi umat Islam di Indonesia khususnya adalah setelah munculnya problematik tentang nasab Bani Alawi dan perlu adanya tes DNA ini betul-betul membahayakan bagi umat Islam. Ini sepertinya ada yang mensekanariokannya dan merekayasanya dengan tujuan agar pamor para habaib yang ahlus sunnah wal jamaah itu hilang. Juga agar para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak punya pamor. Kalau pamor para habaib dan para ulama itu hilang di kalangan masyarakat Islam khususnya, maka hal itu sangat mudah untuk menggiring umat Islam tidak mencintai para habaib, para ulama yang ahlus sunnah wal jamaah itu, akhirnya umat Islam akan disuguhi dan dipengaruhi serta diajak untuk mengikuti faham di luar ahlus sunnah wal jamaah seperti syiah mengikuti pemahaman neokomunis dan sebagainya yang menyimpang dari ajaran ahlus sunnah wal jamaah maka dari itu pada 10 Muharram ini, marilah kita selamatkan diri kita dari pengaruh-pengaruh yang menyesatkan itu dengan lebih mendekat dan mencintai para habaib serta para ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Kita bela mereka, kita teladani akhlak mereka sebagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihi salam mengikuti perintah Nabi Nuh untuk naik perahu sehingga selamat dari bencana. Mudah-mudahan ibadah kita, baik itu yang berpuasa sunnah, yang pahalanya bisa menghapus dosa-dosa yang telah lewat, bersedekah, yaitu seperti bersedekah satu tahun, berbuat baik kepada keluarga, kerabat, kolega, tetangga yang kita lakukan di 10 Muharram ini mudah-mudahan merupakan amalia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pundi-pundi bekal kehidupan di akhirat nanti.